Al-Halim Fahim. Seorang yang halim, yang berpikiran jernih, ya, itu fahim, mudah faham. Atau dengan kata lain, Al-Halim takfihil isyarah, wal-la'in ma takfihil hijarah. Seorang yang halim, yang punya cara pandang yang jernih, fahim, Cukup dengan isyarat-isyarat begini faham dia. Nggak perlu rincian-rincian panjang. Tapi laim, orang yang licik, yang mengikuti hawa nafsunya. Nggak cukup baginya peringatan walaupun dilempari dengan batu-batu. Maka jadilah kita sebagai orang yang apa? Halim, jangan menjadi apa? Laim.